طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله رحمني رحمكم الله جميعا طيب اقرأ يا من فضلك Pak Komar تفضل ومن صفته Alas, alas, sudah, sudah banyak ya, cukup. Kemudian berkata mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi di antara ahlak-ahlak beliau setelah kita membaca betapa banyaknya ahlak beliau yang harus kita contoh bagaimana dengan sang istrinya di mana beliau membantu profesi sang istri membantu perusahaan-perusahaan rumahnya Nah, kita akan membaca berikutnya yaitu wakana yalbas ma wajada beliau memakai baju apa yang beliau dapatkan apa adanya sifat kona'ah yang ada pada diri beliau ini memakai baju apa yang beliau dapatkan tidak memberat-beratkan tidak sering membeli baju-baju yang baru tidak sebagaimana kebanyakan orang-orang awam atau mungkin juga di tengah-tengah yang sudah mengerti ilmu sebagian mereka karena mungkin pengamalan ilmunya kurang sehingga nggak cukup dengan apa yang ia punya ia pun sering membeli ya tiap tahun gonta-ganti baju terus. 6. Mengikuti zaman, mengikuti adat yang ada yang berkembang di Jawa. <clears throat> Terutama ketika hari raya. Ketika hari raya Idul Fitri ini ya pasar ramai. Toko-toko pun ramai untuk berlomba-lomba membeli baju yang baru. Nah ini, maka tidak pantas bagi seorang yang berilmu yang dia mengerti ilmu, paham betul mengikuti adat istiadat yang demikian. Kalau memang mungkin sudah jelek ya nggak jadi masalah, ya. Mungkin sudah apa sobek sudah pantas untuk dia membeli baju yang baru. Nah maka dia mampu ada kemampuan, ada uang, beli. Kalau nggak ada sudah sabar, jangan sampai utang utang. Maratan burdah hibarah. <clears throat> Terkadang beliau pakai burdah hibar yang bergaris-garis. Wa maratan jubah sauf dan terkadang beliau memakai jubah dari sauf ya. Sauf apa sof? Wall. Ya. Dari wall. Sederhana. wajar yarkabu taratan Dalam masalah kendaraan. Bagaimana beliau terkadang memak apa, apa pakai <clears throat> yakni mengendarai onta terkadang pakai bihol, baglah Naam. Apa baklah? Bihol apa bihol? Campuran antara kuda dengan himar. Perkawinan. Ya. Antara kuda kawin dengan himar. Maka menghasilkan namanya bihol. Wataratan himaron dan terkadang beliau mengendarai himar wayamsi maratan rajilan hafian dan beliau berjalan terkadang tanpa alas kaki langsung dengan kakinya tanpa ada sandal atau sepatu terkadang beliau langsung menempel ke tanah rojilan dalam keadaan dia apa yakni kakinya menempel langsung ke tanah tanpa pakai alasnya <clears throat> Dan memang terkadang berfaedah ya terutama ketika pagi hari kita jalan tanpa sandal ya. Kita jalan-jalan lebih-lebih mungkin jalannya di situ berbatu-batuan. Ini ini cara tidak langsung ada faedahnya dari sisi kesehatan. Ini sangat bagus untuk kesehatan berjalan tanpa sandal wakana yuhibbu atib dan beliau juga menyenangi hal-hal yang berbau wangi wa yakrahu rihal khabithah dan beliau membenci terhadap bau yang tidak enak ini ya, bau yang tidak enak beliau membencinya beliau senang suka terhadap hal-hal yang wangi <clears throat> wa yukrimu ahlal fadl yata'allaf ahlal sarf dan beliau memuliakan orang-orang yang mempunyai keutamaan orang-orang yang mempunyai keutamaan orang-orang yang punya ilmu diantara antara enam para sahabat nam beliau memuliakan dan juga menempatkan ahlinya menempatkan orang-orang yang memang punya kedudukan yang mulia ditempatkan pada tempatnya la ala ahad beliau tidak apa yakni kaku terhadap seorang pun. Cara bergaulnya, cara bermuamalahnya beliau luas. Nam, yakni sifatnya luas, tidak kaku, tidak nam. Yakni kayak robot, tidak. Tapi beliau luas. Dengan siapa beliau bergaul? Apakah dengan orang-orang yang memang dia butuh bimbingan? yang harus dibimbing dan orang-orang yang memang dia memang orang-orang yang apa butuh dikerasi ya dikerasi ketika orang-orang yang menentang as-sunnah. Nah, wa yaqbal ma'diratan wa yaqbalu ma'diratan al-mu'tadiru ilaih. yakni beliau menerima ya yakni udur orang-orang yang minta udur ilahi kepadanya Orang yang minta udur, orang yang minta maaf, nam diterima maafnya. Yamzahu walayakul illa hakon Dan beliau tidaklah bercanda, nam dan beliau bercanda dan tidaklah beliau mengatakan kecuali yang hak. Ketika beliau mungkin bersenda guru, ya. Pakai ucapan-ucapan yang mungkin kadang apa membuat orang tertawa. Nah, ini beliau tidaklah mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, tapi itu adalah ucapan yang benar. Yadhaku min qahqahah. Beliau tertawa tanpa terbahak-bahak. Ini ini tertawanya beliau ya dengan cara tidak sampai terbahak-bahak. Ini karena memang berbahaya dalam masalah tertawa ketika hulu berlebihan ada tabasam, ya senyum kemudian dohik yakni tertawa nah ini maka kala beliau tertawa tanpa sampai kelihatan yakni gigi atasnya biasanya orang yang tertawa terbahak-bahak itu akan kelihatan ya gigi atasnya nah beliau tidak sampai demikian tidak sampai yakni qah qaha terbahak bahak tidak tidak sampai la yamdi alaihi waqtu fi ghairi amalillah mi fi ghairi amalin lillahi ta'ala dan tidaklah lewat atasnya yaitu waktu-waktu tanpa adanya satu amalan lillah ini jadi enggak lewat waktu terhadap beliau tanpa ada amalan yang berfaedah. Tanpa ada amalan yang di situ lillahi taala. Jadi waktunya nah beliau gunakan dengan semaksimal mungkin dengan yang berfaedah mungkin untuk lillahi taala dan ketika itu bukan untuk Allah taala maka beliau beramal yakni apa-apa yang bisa untuk memperbaiki dirinya. Ini ya, min silahi nafsih. Labu minhu aw ma labu minhu min silahi nafsi ini perkara-perkara yang apa yakni bukan untuk selain Allah tapi amalan-amalannya untuk dirinya apakah mungkin ketika di rumahnya butuh perbaikan apa nah ataukah mungkin ketika hari-hari Jumat ya memotong kukunya nah ini min silahi nafsi untuk perbaikan dirinya sendiri. Mungkin rumahnya ya, ada yang rusak, ada yang bocor gendengnya diperbaiki. Nah, atau mungkin bajunya ada yang sobek, ada yang perlu dijahit, harus dijahit, segera dijahit. Nah ini, ini min silahi nafsihi. Jadi waktu berjalan begitu berfaedah. Untuk lillahi dan juga min silahi nafsihi. <clears throat> wa malana imra'atan wala khadiman qattun dan tidaklah beliau melaknat seorang perempuan ini yang enggak sampai menyalah-nyalahkan istrinya kamu begini kamu begitu disalah enam disalah gunakan disalah-salahkan sejadi-jadinya tidak wala khadiman dan juga beliau tidak melaknat enam khadim pembantunya ini ya ini beliau. Dalam hal ini Anas bin Malik. Di antara pembantu beliau adalah Anas bin Malik. Nam, tidak pernah beliau sampai melaknat, mencaci, menyalahkan, tidak. Wa ma ahadan biyadihi qatun. Dan juga lebih-lebih ya tidak pula beliau memukul seorang pun dengan tangannya. Ini akhlak beliau illa ayujahida fi sabilillah taala kecuali enam ketika beliau berjihad fi sabilillah nah ini yang digunakan tangannya menggunakan tangannya untuk apa mungkin medang untuk membunuh orang enggak cuma sekedar memukul tapi dengan pedangnya dibacokkan ke lawannya nah ini kecuali ketika berperang fi sabilillah adapun hari-hari biasa ketika bergaul dengan para sahabat dengan orang-orang yang dekat dengan beliau maka madroba ahadan biyadihi qattun <clears throat> wa man taqama li nafsihi illa an tantahika hirmatillahi ta'ala dan tidaklah nam beliau ia yakni punya sifat mendendam karena pertimbangan dirinya pribadinya ini ini pada diri beliau nggak ada sifat pendendam karena tendensi-tendensi pribadinya nggak ada. Kecuali Leni. Kecuali antantahika, iya ini kecuali ketika iya ini masalah pelanggaran-pelanggaran tentang apa yang Allah haramkan dilanggar oleh umatnya. Baru beliau cemburu. Baru beliau marah terhadap perbuatan tersebut. Nah, Leni. Pada asalnya beliau nggak ada sifat enam pendendam, sifat benci kepada sahabatnya. enam dengan didasari tanda tandasi pribadi beliau nggak ada. mengatakan tidak menguntungkan dirinya, kemudian nggak senang ketika menguntungkan dirinya senang tidak. Beliau jauh dari hal yang demikian. Tapi beliau cemburu, beliau sangat membenci ketika ada orang-orang yang dia melanggar apa yang Allah haramkan. Nah, melanggar, tidak taat kepada perintah-perintah Allah Taala, baru beliau nam tidak senang terhadap perbuatan tersebut. <clears throat> Ini wa man taqama nafsih illa an tantahika <clears throat> rahmatillahi taala. Wa ma khuyira baina syai'aini illa ihtar. Aisara aisaruhuma dan tidaklah dipilih dari keduanya sesuatu kecuali dipilihkan enam yang lebih mudah di antara keduanya. Ada dua masalah misalnya, ya ada dua permasalahan, maka yang beliau pilih adalah yang paling mudah. Enam, yang paling bisa untuk dilaksanakan. Illa yakuna ma'thaman au qati'atan rahim kecuali enam dalam perbuatan-perbuatan dosa atau koti atau rahim yakni rahim rahmin rahimin atau dalam masalah yakni memutuskan hubungan silaturahim maka fayakunu ab nasi minhu maka beliau orang ya manusia yang paling jauh dari perbuatan demikian nah jauh dari perbuatan masalah memutuskan silaturahim dan juga perbuatan dosa beliau sangat jauh Waqala Anas bin Malik radhu anhu kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik beliau adalah seorang pembantu sahabat dan sekaligus beliau mengabdi kepada nabinya selama 10 tahun Khodam tuhu asrosinin saya membantu saya mengabdi kepada Nabi selama 10 tahun Famaqalali, dan tidaklah beliau mengatakan kepada saya kot, ini uf ini herdikan ya kepada Anas beliau nggak pernah mengucapkan uf uf uf nah ini wala qala dan tidak boleh beliau mengatakan terhadap sesuatu fa'altu yang saya ucapkan, yang saya kerjakan. Ketika saya berbuat demikian demikian demikian, maka beliau enggak pernah mengucapkan terhadap sesuatu tersebut terhadap saya Anas bin Malik, yakni lima lima tah Kenapa engkau lakukan demikian? Ini beliau enggak pernah demikian. Ya ketika berbuat demikian demikian demikian kemudian Nabi berkomentar kenapa kenapa kenapa kamu berbuat demikian walil syain dan juga beliau tidak pernah terhadap sesuatu enam lima af'alhu terhadap apa yang aku lakukan ala fa'alta kada enam jangan aku lakukan demikian ini ini beliau nggak pernah mengucapkan demikian jadi apa yang Anas berbuat dibiarkan Selama itu tidak melanggar syar'i, nam beliau tidak pernah berkomentar, nggak pernah melarang dan juga tidak pernah menganjurkan. Diam. Nah ini. Tapi ketika mungkin melanggar syariat, ada keanehan-keanehan, beliau baru beliau menegurnya. <clears throat> Wa min sifatihi fitarah dan di antara sifat-sifat beliau yang ada dalam Taurat disebutkan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah seorang utusan Allah. Amdul Muhtar, seorang hamba yang dipilih. Laisa bifaddin wala hulid. Beliau tidaklah seorang yang kaku dan juga bukanlah orang yang keras. Wala sihaba fil aswaq dan tidaklah beliau orang yang apa? yakni tukang bikin gemuruh di pasar-pasar, bikin ribut di pasar-pasar tidak wala yajzi bisayyi'ah dan tidaklah beliau membalas kejahatan dengan satu kejahatan tidak tak kala mungkin disakiti oleh teman-temannya tak kala disakiti oleh para sahabat yang lainnya oleh kaumnya nam beliau enggak sampai membalas dengan suatu kejahatan tidak walakin ya'fu wa yasfah akan tapi yang beliau nam tumbuhkan adalah sifat maaf memaafkan kepada kaumnya, memaafkan para sahabatnya ketika memang beliau bersalah. Waswah dan lapang dada. Nah ini, ini sifat-sifat beliau yaitu sifat pemaaf dan juga lapang dadanya. Jadi enggak sampai dendam awas nanti kalau ada kesempatan saya balas tidak. Sangat jauh dari sifat yang demikian. 6. Dan memang Allah berikan sifat al-afu ya sifat maaf pada nabinya pada utusannya memang pas sekali ya Allah berikan sifat al-af wa yasfa sangat tepat sangat tepat tatkala menghadapi kaumnya ya yang sangat garang yang sangat rusak kasar orang-orang kafir kures. bagaimana kesehatan mereka Nah, ketika beliau berdakwah menyakiti, melempar dengan kotoran-kotoran apa? Ya, ini kotoran-kotoran onta, memcekiknya, mau membunuhnya. Bahkan ditawarkan oleh malaikat ya, malaikat gunung. Tak kala waktu itu menawarkan kepada rasulnya, kepada utusannya, seandainya engkau izinkan wahai Nabi Muhammad untuk saya angkat gunung tersebut, kemudian dijatuhkan kepada kaum itu yang berbuat satu ketoliman, maka akan saya angkat gunung tersebut tapi beliau naam yakni malah memaafkan beliau mengharapkan yakni keturunan-keturunan mereka anak-anak mereka menjadi orang yang ia abudullah wahda yaitu menyembah kepada Allah taala ini ahlak beliau dan juga bagaimana ketika wanita Yahudi ya, ya wanita-wanita seorang wanita Yahudi meracuni Nabi kita Muhammad SAW yang sangat berpengaruh pada kehidupan beliau kesehatan beliau daging diberi racun yang niatannya untuk membunuh Nabi nah maka tak kalah beliau memakannya dan juga didatangkan wanita tersebut oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ala naqtuluha?" Ala naqtuluha? Bolehkah untuk kami bunuh wahai Rasul wanita tersebut? Apa jawaban beliau? Maka beliau menjawab, "La." Beliau menjawab, "Jangan." Jangan dibunuh. Ini. Nah, para ulama mengambil istimbat dengan lafaz la, jangan, jangan dibunuh. Ini beliau memaafkan ya beliau memberikan maaf terhadap wanita tersebut coba bayangkan kalau kita mungkin sudah apa iya sudah bunuh aja sebagai balasannya nah tapi beliau tidak beliau memaafkan perbuatan tersebut padahal nyawanya terancam gara-gara makan yakni daging yang telah dirasuni oleh yakni wanita mar'ah Yahudiyah Nah ini sifat al-afu. Sehingga dalam perintahnya, dalam firman-Nya Allah perintahkan wa a'rid. Ya. Yani apa? <clears throat> Gimana ayatnya? Eh? Wa'mur. Wa'mur terus bil urfi. Sebelumnya eh? Ayo. Allah barik fikum. Hudil afa ya wa arid namanil jahilin. Hudil afa pak murbil urfi wa arid adil jahilin. Ya ini ayat. Jadi karena Allah Maha Tahu dat yang Maha Tahu bagaimana nanti kaumnya akan Nabi akan berada pada kaum yang sangat berang yang sangat rusak akhlaknya maka Allah perintahkan kepada nabinya yakni khudil afa, ambillah sifat maaf. Nah, ambillah oleh engkau wahai Nabi Muhammad sifat pemaaf. Nah ini. Kemudian wa'mur bil uruf dan perintahkan untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin dan berpalinglah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya yakni untuk bersabar ketika mereka orang-orang yang jahil mengucapkan kata-kata yang mungkin membuat pedas hati kita tangannya memukul kita, maka di sini adalah wa'arid, bersabar. Taib. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semuanya. Allah alam bisawab ilahuna tafadalu hafizakumullah. <clears throat>